Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 untuk berkumpul dalam rangka memperkokoh akidah kita di antara akidah yang mendasar dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah akidah yang diperjuangkan oleh para imam baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan para imam kaum muslimin lainnya bahwasanya Allah berada di atas langit ya, dan akidah ini telah disepakati oleh para ulama dan terlalu banyak dalilnya dan terlalu banyak dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhir-akhir ini muncul sebagian orang yang bermadzhab Jahmiyah, yang bermadzhab Jahmiyah dan berusaha menggoyangkan tentang akidah ini dan berusaha mengingkari akidah ini dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Padahal ya Para ulama telah menjelaskan bahwasanya keyakinan seperti ini adalah keyakinan orang-orang Jahmiyah. Bahkan para ulama menulis buku-buku khusus untuk membantah mereka. Demikian juga Al Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari punya kitab dalam subjudulnya Rad al Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Demikian juga Imam Ahmad menulis buku khusus judulnya bantahan terhadap Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah terhadap bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Zindiq. Demikian juga para ulama yang yang lainnya. Oleh karenanya, ya, kita nukilkan perkataan para ulama bahwasanya keyakinan Allah tidak di langit itu akidah Jahmiyah. Akidah kelompok yang disepakati oleh para ulama akan kesesatannya. Di antaranya imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi ulama besar madhab Syafi'i punya buku judulnya uh, Kitabul Arsh, Kitab al ars yang ini juga menguatkan bahwasanya Allah berada di atas ars, di atas langit. Demikian juga Imam Madhabi punya buku judulnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, ketinggian bagi Allah yang maha tinggi. Ya. Dan di situ dia menukilkan perkataan para ulama dari berbagai macam kurun yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas dan dia ulama besar ulama besar mazhab Syafi'i. Makanya saya heran ya, masalah Eh, Allah di atas langit itu ijma ulama diantaranya ijma ulama syafi'iyah ya terutama yang mutaqaddimin ulama syafi'iyah yang terdahulu kalau ada pengingkaran maka itu datang belakangan dari ulama syafi'iyah yang belakangan dan mereka telah e, eh, diselisih oleh para ulama syafi'iyah para salaf yang yang terdahulu di antaranya Al Imam rahimahullah menukil dari Abu Abdullah Al-Ausi dia berkata sami'tu Wahab bin Jarir yaqul aku mendengar Wahab bin Jarir berkata inna ma yuridul jahmiyatu annahu laisa fis sama'i annahu laisa fis sama'i syai'un sungguhnya orang-orang Jahmiyah itu menginginkan bahwasanya tidak ada suatu pun di atas langit ya. Jadi mereka mengingkari bahwasanya ada Tuhan di atas langit. Demikian juga Ah, ini dinukil dalam kitab isbatul Ulu ya, Isbatul Ulu ya. Isbat sifatil ulu, mohon maaf, dinukil dalam kitab Isbat sifatil ulu. Kemudian juga Al-Asram berkata, "Wa qultu li Sulaiman bin Harb, ayu syai'in kana Hamad bin Zaid yaqulu fil Jahmiyah." Aku berkata kepada Sulaiman bin Harb, "Apa sih yang dikatakan oleh Hamad bin Zaid tentang Jahmiyah?" Faqal kana yaqulu inna ma yuriduna annahu laysa fis sama'i syai'un dia berkata, orang-orang Jahmiyah itu ingin menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan di atas langit. Dan banyak penukilan-penukilan, saya tidak akan nukilkan seluruhnya, tetapi saya cukup katakan bahwasanya para ulama telah menulis buku-buku khusus untuk membantah mereka. Ya, seperti kitab Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah karya Utsman bin Said Ad-Darimi. Demikian juga Imam Ibnu Qutaibah ya dalam kitabnya Al-Ikhtilaf fil Lafz wa Arrad 'ala al-Jahmiyah. Ibnu Qutaibah juga punya kitab bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian juga Ibnu Battah juga punya kitab bantahan terhadap Jahmiyah. Demikian juga Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ada kitab judulnya Kitab arrot 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap Al-Jahmiyah dan buku-buku yang lainnya. Kenapa? Karena permasalahan Allah di atas langit adalah perkara yang sangat jelas dan dalilnya terlalu banyak. Karenanya pada kesempatan hari ini sebelum saya menukilkan syubhat-syubhat mereka, saya akan mengulangi menyebutkan tentang e, dalil-dalil uh, bahwasanya Allah berada uh, di atas langit ya. Di antara dalil tersebut ya yang sangat banyak. Yang pertama Allah menyebutkan Allah di atas para hambanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal qahiru fawqa ibadihi Dialah Allah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Nah, sebagian orang, mereka mentakwil ayat ini. Kata mereka, di atas maksudnya Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya. Jadi di atas itu mereka tafsirkan bukan zat Allah di atas zat para hamba, tetapi maksudnya Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya. Dibantah oleh para ulama bahwasanya itu tidak pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Allah memuji dirinya dengan mengatakan Allah di atas makhluknya. Dari sisi Allah lebih hebat daripada makhluknya. Seorang penyair berkata, "Alam taro anna yang kusu qadruhu idha qila anna saifa amdo minal asa." Tidakkah kau lihat bahwasanya pedang itu akan jatuh pamornya jika kau berkata pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Ya. Kalau bilang pedang lebih tajam daripada tongkat, tidak ada pujian terhadap apa? pedang. Bahkan pedang itu menjadi jatuh pamornya. Kalau kita bilang pedang lebih tajam daripada pisau, barulah. Kenapa? Sama-sama tajam. Tapi kalau kita bilang pedang lebih tajam daripada tongkat, ya ini bukan pujian terhadap pedang. Tapi perendahan terhadap apa? Pedang. Kalau kita mengatakan Al-Imam Syafi'i lebih pintar daripada Firanda, ini pencelaan terhadap Imam Syafi'i. Nah. Tapi kalau kita bilang Imam Syafi'i lebih pintar daripada misalnya Imam Ahmad mungkin ya. Kalau kita bilang demikian, ini pujian. Kenapa? Karena ada keseimbangan dan Imam Syafi'i lebih hebat misalnya. Makanya buat apa Allah mengatakan kepada kita Tuhan lebih hebat daripada manusia? Apa apa apa hikmahnya di situ? Ya. Allah tidak mengadakan perbandingan kecuali dalam rangka membantah. Misalnya tatkala orang-orang menyembah berhala maka Nabi Isa berkata, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahil amillahul wahidul qahar." Wahai dua penghuni penjara kata Nabi Yusuf alaihissalam, apakah Tuhan-Tuhan kalian yang bercerai-berai lebih hebat ataukah Allah yang Maha Esa menguasai segala sesuatu? Ya, karena Tuhan-Tuhan berhala-berhala itu masing-masing memiliki uh, eh, spesialis ya. Kalau ente ingin punya anak pergi ke berhala ini. Ente ingin punya rezeki pergi ke berhala berhala ini. Ente ingin apa namanya? dapat apa gitu pergi ke berhala ini. Masing-masing berhala punya punya spesialis. Makanya waktu Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW mendapati 360 berhala di sekitar apa? Ka'bah. Ya. Sama seperti misalnya orang-orang Hindu yang mengatakan ada namanya Dewa Wisnu bagian apa? Dewa Brahmana bagian pencipta. Kemudian Dewa Wisnu bagian apa? Perusak apa pemelihara? Perusak ya. Dewa Siwa bagian Ya mana yang bagian perusak ini? Karena masing-masing punya spesialis ya. Ya. Nah, kalau Allah Maha Esa ya, jadi yang satu nyipta kemudian nonton, yang satu ngerusak, satunya melihara. Jadi kalau Allah Maha Esa menguasai segala sesuatu. Maka Nabi Yusuf berkata, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah Tuhan kalian yang bercerai-berai itu yang berbagai macam model yang lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa yang Maha Kuasa? Nah, kalau ini ada perbandingan dalam rangka membantah nggak jadi masalah. Tapi kalau tiba-tiba Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya. Ya ini semua sudah orang udah ngerti ngapain Allah nyatakan lagi dalam apa? Al-Quran tadi. Seperti kita mengatakan Imam Syafi'i lebih hebat daripada Firanda. Ini bukan pujian, tapi apa? Penghinaan. Penghinaan terhadap siapa? Imam Syafi'i dan juga terhadap saya. Tapi <laughs> para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang dimaksud wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah di atas hamba-hambanya maksudnya zatnya di atas. Baik, kalau mereka berusaha mentakwil ayat tersebut, ada ayat lain yang tidak bisa ditakwil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut terhadap Rabb mereka min fawqihim dari arah atas mereka. Jadi ada kalimat dari. Nah, kalau fawq atas sudah ditambah dengan dari ini pasti menunjukkan posisi. Aha. kalau saya hanya bilang mereka takut terhadap Rabb mereka di atas mereka. Masih mungkin masih bisa ditakwil lagi. Maksudnya Rabb mereka yang lebih hebat daripada mereka. Di atas maksudnya apa? Lebih hebat. Tapi kalau saya mengatakan dari arah atas mereka, maka ini sudah tidak bisa ditakwil dalam bahasa Arab, berarti maksudnya perbedaan apa? Posisi, bukan bukan hanya kehebatan. Bukan kita mengatakan adzahabu fauqal fiddah. Kalau saya katakan emas di atas perak, orang paham maksudnya kualitas. Emas di atas apa? Perak. Tapi kalau saya mengatakan adzahabu min fauqil fiddah, emas itu diletakkan di atas perak berarti posisi yang ber, berbeda. Dalam bahasa Arab kalau sudah fauq ditambah dengan min, itu berarti menunjukkan posisi bosnya posisi Allah berada di atas daripada posisi makhluknya, daripada posisi para malaikat. Jadi ini tidak bisa ditakwil dalam bahasa bahasa Arab. Oleh dalam hadis Rasulullah SAW, tatkala Sa'ad bin Mu'ad memberi hukum terhadap orang-orang Yahudi, maka Rasulullah SAW berkata, "Laqad hakama fihimul yauma bihukmillahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawat. Sungguh Sa'ad bin Mu'ad telah mengeluarkan hukum pada orang-orang Yahudi dengan hukum dengan hukumnya Allah yang Allah telah berhukum dengan hukum tersebut min fawqi sab'a samawat dari arah atas di atas langit yang tujuh di atas tujuh langit ya. Jadi ini tidak bisa ditakwil lagi ya dalam bahasa Arab kalau sudah dikatakan min berarti menunjukkan arah bukan kualitas paham bukan kualitas Antum mengerti atau tidak? Ya. ya. Kalau nggak tahu bahasa Arab susah juga ya. Saya berusaha memberikan pendekatan. Jadi dalam bahasa Arab kalau dikatakan min fauk itu berarti posisi bukan kualitas. Bukan ketinggian kualitas tapi ketinggian apa? Posisi. Contohnya seperti Allah menyebutkan para malaikat naik kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi." Para malaikat dan malaikat Jibril naik menuju Allah, begitu bahasa Arabnya. Para malaikat dan siapa? Malaikat Jibril naik menuju Allah. Nah, kalau Allah tidak di atas, terus mereka naik menuju mana? Paham? Dalam seluruh bahasa namanya naik itu dari bawah ke ke atas. Nah, kalau kita bilang Allah tidak di atas, terus malaikat naik ke mana kalau begitu? Padahal Allah mengatakan naik ilaihi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah di di atas karena dalam bahasa Arab dalam bahasa apapun namanya naik itu dari bawah ke ke atas. Saya nggak tahu mungkin dalam bahasa Jawa atau bahasa lain naik dari atas ke bawah ada nggak? Nggak ada kan? Namanya naik itu dari bawah ke ke atas dalam bahasa apapun. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan ilaihi adul kalimut tayyibu ke arah Allah kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Amalan-amalan dinaikkan ke arah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ringkaskan sebenarnya Ini sangat banyak tapi saya ringkaskan saja. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan ya Kenapa Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yakfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Itu bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di, pada bulan tersebut amalan-amalan diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya diangkat berarti dari bawah ke atas. Demikian juga Allah berfirman ya, di mana Allah mengangkat sebagian makhluknya. Tatkala orang-orang Yahudi mengaku membunuh Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah yang mereka mengatakan inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Nabi Isa utusan Allah. Kata Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah barrafa'ahu Allahu ilaih. Tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke arah Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat ke ke mana diangkatnya? Hah? Tapi Allah bukan mengatakan ke, Allah mengatakan ke Allah, ilaihi, ilaihi itu ke kepadanya. Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Dan kita tahu dalam hadis-hadis yang mutawatir, Nabi Isa akan turun dari langit menjelang hari apa? Hari kiamatnya. Siapa tahu Nabi Isa naik dinaikkan ke bawah, saya juga kurang tahu. Tapi setahu saya namanya dinaikkan itu kemana ke? Ke atas. dinaikkan ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain kata kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, kami akan akan akan mengangkat engkau kepadaku. Aku akan mengangkat engkau kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan diangkat Nabi Isa ke ke langit. Dalil berikutnya Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an. Allah mengatakan tanzilul kitab, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Qur'an dari Allah yang Maha bijak. Yang kita tahu Al-Qur'an turun atau tidak? Kita sering mengatakan diturunkan wahyu, iya enggak? Diturunkan apa? Wahyu. Yang menurunkan malaikat Jibril dari atas menuju ke ke bawah. Allah turun malaikat Jibril dapat perintah dari Allah maka malaikat Jibril turun kepada Nabi saw kemudian memberi wahyu. Dan sini Allah menyebutkan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Qur'an dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Tanzilul Azizir Rahim. Sungguhnya Al-Quran itu adalah diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Allah tidak di atas, masa dibilang turun? Ya. Kalau Allah di mana-mana terus turun dari mana kalau begitu? Ya. Kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah, terus masa dikatakan kalimat turun? Semua orang paham namanya turun itu dari atas ke ke bawah. Di antaranya juga dalil akan hal ini Itu dalam firman Allah banyak Allah mengatakan aamintum man fis sama sifabi bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Jadi fis sama artinya di atas langit bukan di dalam langit ya. Seperti Allah mengatakan fasiru fil ardi. Berjalanlah kalian fi di bumi. Maksudnya bukan kaki kita di dalam bumi tidak. Tetapi berjalanlah di atas apa bu? Bumi. Sama. kalau Allah mengatakan, Amin man manfis sama?" Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Berarti Allah berada di mana? Di atas langit. Allah yang bilang, manfis sama?" Yang ada di atas langit. Sama seperti hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Irhamu min fal manfil ard yarhamkum manfis sama." Hendaknya kalian merahmati penghuni bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Siapa yang di langit? Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di langit maksudnya di atas langit. Contohnya juga seperti dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan summa stawa 'alal arsh dalam banyak ayat. Kemudian Allah ya beristiwa di atas arsh Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, apa ini? Surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya dialah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa enam hari. Thumma stawa 'alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Dan arsh adalah di atas langit. Jadi Allah beristiwa, istawa, istawa ala dalam bahasa Arab, istawa ala artinya di atas. Berarti Allah berada di atas arsh. Di antaranya juga dalil ya bahwasanya Allah di atas yaitu orang-orang berdoa atau isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tangannya ke arah ke arah atas. Allah Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syahad ya Allah saksikanlah ya Allah saksikanlah kalau ternyata Allah di mana-mana kan ya Allah saksikan. Kalau dia sama Allah ya, ya Allah apa? saksikan Rasulullah SAW berdoa. Tatkala dalam perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit dengan penuh istighosah Rasulullah SAW mengatakan Allahumma intuhlik hadhil isabah fala tu'bat ya Allah kalau kita semua meninggal pada hari ini yaitu kaum muslimin kau tidak akan disembah sambil mengangkat kedua tangannya ke ke langit dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allah hayyun sitir yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran. Sungguhnya Allah itu malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya ke arah Allah lalu Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi apa? kosong. Berarti kita fitrah kita waktu berdoa kita kemana? Atas. Kalau Allah di mana-mana kita berdoa begini. Iya kan? Kemana-mana. Begini ke belakang. Allah di mana-mana. Tapi fitrah kita kemana? Ke atas. Dan itu fitrah manusia semua. Sering kita mengatakan apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Semua orang ngomong gitu. Iya. Oleh kayaknya ada dulu ada terjadi perdebatan ada salah seorang teman dengan gurunya. Gurunya bermazhab Jahmiyah bahwasanya Allah tidak di atas. Akhirnya terjadi dialog, gurunya marah. Maka gurunya mengatakan apa? Nanti kita akan apa? Kita akan uh, kita kita akan apa namanya dihisap oleh Allah pada hari pada hari kiamat kelak. Jadi sambil nunjuk kemana? Ke atas. Jadi mulutnya mengingkari, jarinya beriman. Allah di atas. Itu betul ya. Orang gitu. Semua orang merasa bahwasanya penguasa alam semesta ini berada di mana? Di atas. Apakah ada yang berpikir penguasa alam semesta di mana-mana? Itu salah, menyelisih fitrah. Dan saya katakan banyak masyarakat Indonesia mengatakan Tuhan di mana-mana. Maksud dia bukan zatnya, tapi keberadaan Tuhan mengetahui segala apa? Sesuatu. Kapan saja Anda perlukan, Allah akan menolong. Tetapi itu hanya ucapan mulut, bukan dia yakini. Oleh karena kita buktinya waktu dia berdoa dia mengarah ke mana? Ke atas. Dia ya Allah, tolonglah hambamu ya Allah. Ke atas. Semua ada syubhat nanti kita bantah belakangan. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Di antaranya dalil akan hal ini yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj itu naik. Isra itu perjalanan, Al-Isra perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid apa? Aqsa. Makanya namanya Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjid apa? Aqsa. Mi'raj itu artinya naik dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, di atas langit ketujuh. Nah, waktu Rasulullah SAW mi'raj naik ke atas, ketemu siapa? Ketemu siapa? Ketemu Allah. Nah, kalau Allah di mana-mana ngapain ke atas? Ke Kalibata juga ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah iya benar. Ngapain? Makanya saya bilang orang yang mengingkari Allah di atas, dia telah menghilangkan mukjizat Isra Mi'raj. Tidak ada nilainya Isra Mi'raj. Rasulullah SAW sampai tempat yang kata ulama malaikat Jibril pun tidak sampai. Saking dekatnya Nabi SAW dengan Allah. Sampai-sampai para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihatnya? Berarti ada halang. Sudah dekat Nabi SAW dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada cahaya yang menghalangi penglihatan Nabi sehingga Nabi tidak bisa melihat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau Allah di mana-mana, ngapain Rasulullah jauh-jauh ke atas? Tinggal nongkrong di mana di Kalibata, kayak di mana kayak sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kemana mana pun nanti ketemu Allah kalau memang Allah di mana-mana. Ngapain Mi'raj? Paham? Makanya saya mengatakan orang yang bermazhab Jahmiyah dan menolak Allah di atas semuanya dia telah menghilangkan apa mukjizat apa Isra Mi'raj. Dan kita tahu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW dan ini sering disampaikan oleh para ustaz. Rasulullah SAW diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah SAW turun ketemu apa? Malaikat, eh, ketemu siapa Nabi? Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan kuat, minta minta pengurangan minta keringanan. Nabi naik lagi ketemu Allah Subhanahu Ini naik turun naik turun. Paham? Menunjukkan dari Nabi Musa naik kepada Allah turun lagi kepada Nabi Musa menunjukkan Allah di mana? Di atas. Kemudian juga seperti Rasulullah SAW bertanya, pernah bertanya kepada dalam Sahih Muslim terhadap seorang budak wanita waktu itu ingin dibebaskan maka Rasulullah SAW tes dulu kata Rasulullah SAW Aina Allah, di mana Allah? Kata wanita tersebut, fis sama, di atas langit. Waman ana, siapa saya? Kata wanita tersebut, budak wanita tersebut, anta Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, sungguhnya dia seorang wanita mukminah. Kenapa dia mengatakan di antaranya Allah berada di atas langit? Oleh karena Allah membawakan bahwasanya keyakinan Allah di atas itu diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahkan budak yang jarang nutut ilmu pun tahu bahwasanya Allah berada di atas, bahwasanya Tuhan penguasa alam semesta ini ada di atas dan orang awam sekarang pun demikian, mereka mengatakan serahkan yang di atas, serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Oh di mana-mana. Tapi kalau dalam kondisi terjepit dia mengatakan serahkan kepada yang di mana? Di atas. Dia nggak mengatakan serahkan kepada yang di mana-mana. Pernah ada yang mendengar orang bilang begitu? serahkan urusan kita kepada yang ada di mana-mana kan enggak. Dia pasti mengatakan dengan fitrahnya, serahkan urusan kita kepada yang ada di di atas. Dan di atas tuh adalah posisi yang paling mulia. Semua orang bilang atasan, kita atasan ya. Pingin semakin tinggi semakin kedudukannya pak Mulia. Dan Allah adalah di atas segala-galanya. Tapi di antara dalil bahwasanya Allah di atas adalah kisah pengingkaran Fir'aun terhadap Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun bahwasanya Allah berada di atas oleh karenanya Nabi Musa Firaun ingin mengingkari Nabi Musa. Apa kata Firaun? Ya Haman bunuli li sarhal la'alli ablugul asbab. Asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatlah bangunan yang tinggi supaya menjulang ke langit. Ya, karena Nabi Nabi Musa mengatakan kamu bukan Tuhan. Kita punya Tuhan, Tuhan kita di langit, di atas langit. Maka Firaun ingin mendustakan perkataan Musa ini sehingga dia mengatakan wahai panglima Haman, buatlah bangunan yang tinggi sampai menjulang ke langit. Saya ingin naik ke atas. Ya, saya ingin buktikan Musa itu pendusta, Bosnya di langit tidak ada ada tidak ada apa? Tuhan. Berarti kita tahu Nabi Musa mendakwahkan kepada Firaun bahwasanya Tuhannya berada di mana? Di atas langit dan Firaun mengingkari. Oleh karenanya barang siapa yang menyatakan Allah tidak di atas langit, sungguhnya dia mengikuti mazhab Firaun. Iya, Firaun mengingkari Allah di atas langit. Maka jadi mengatakan kepada panglimanya, naikkan buat bangunan yang tinggi menjulang. Aku ingin buktikan bahwasanya Musa itu pendusta, tidak ada Tuhan di atas di atas langit. Paham? Ini dalil yang sangat kuat. Tapi para hadirin yang subhanahu wa taala banyak sekali ya dalil-dalil tapi kita cukupkan ya bagaimana malaikat turun dari langit, kemudian naik lagi ke langit lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil seperti ini sangatlah wah, sangatlah banyak. Oleh karenanya, kalau kita kumpulkan perkataan ulama salaf ya, tentang Allah di atas langit sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi memiliki buku sekarang dicetak dua jilid. Judulnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Ketinggian sifat maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan perkataan para ulama dari berbagai macam kurun, dari berbagai macam mazhab, dari para sahabat dan seluruhnya. Yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab judulnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, perkumpulan pasukan kaum, kaum muslimin yang membantah Jahmiyah dan yang lainnya, ya. Di situ disebutkan dia kumpulkan perkataan para salaf tentang bahwasanya Allah berada di atas di atas langit. Oleh karenanya Ya. Kalau seandainya semua dalil-dalil tentang Allah di atas harus ditakwil, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Rushd Al-Maliki yang punya kitab Bidayatul Mujtahid, kalau seandainya semua dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas harus ditakwil, maka seluruh dalil akan ditakwil. Karena semua syariat berkaitan dengan Allah di atas. Semua syariat berkaitan dengan Allah di atas. Mengenai turunnya wahyu dari mana? Dari atas. Memberdoa kemana? Ke arah atas ya. Malaikat turun dari atas. Semuanya berkaitan dengan Allah di atas. Nah, kalau ini semua harus ditakwil, maka seluruh Al-Qur'an dari awal sampai akhir bisa kita harus kita takwil. Maka jadilah Al-Qur'an itu bukan kitab yang fasih, kitab yang jelas. Bukan kitab petunjuk, tapi kitab yang tidak jelas. Kenapa semuanya harus ditakwil? Ditakwil itu maksudnya ditafsirkan dari makna yang yang tidak zahir kepada makna yang tidak zahir ya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Demikian juga ini adalah ya dan makanya saya tulis dalam buku saya ini eh, tentang ajaran madhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan pada bagian ke-8 tentang Allah di atas langit. Saya nukilkan perkataan para ulama Syafi'iyah. Ya, karena kita Indonesia ini kita mengaku bermadhab apa? Syafi'i. Ternyata ulama Syafi'i, Imam Syafi'i dan imam yang para ulama besar madhab Syafi'iyah menyatakan Allah di atas langit. Allah di atas langit. Dan para ulama menukil ijma akan hal ini. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah sekarang kita bahas syubhat. Antum sudah yakin Allah di atas langit? Benar. Sekarang kita bahas syubhat. Hati-hati ya, harus paham. Harus paham jawabannya. Kalau syubhatnya nggak paham nggak apa-apa. Jangan sampai antum paham syubhatnya terus jawabannya tidak paham. Harus dipahami dua-duanya atau paling tidak dipahami apa? jawabannya meskipun syubhatnya tidak dipahami. Di antara syubhat mereka dan saya baru dengar cuplikan di YouTube ya. Ada yang mengatakan bahwasanya para salaf tidak ada yang memahami Allah di atas langit. Meskipun mereka tahu firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy. Namun mereka tidak paham kata mereka, kita serahkan urusannya kepada Allah, adapun maksudnya Allah di atas arsy, kita tidak tahu maknanya. Jadi mereka menyatakan bahwasanya para salaf dulu madhabnya adalah tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah tanpa dipahami maknanya. Seakan-akan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Ar-Rahman 'alal arsyistawa maknanya adalah Ar-Rahman 'alal arsh x x x x seperti itu namanya tafwid. Kita nggak tahu maknanya apa ini. Jadi namanya kita nggak ngerti maksudnya. Seperti alif lam mim, apa maksudnya kita nggak tahu. Kita bilang kalau memang maknanya seperti itu, maka terlalu banyak ayat-ayat yang tidak jelas Padahal Al-Quran itu ditentukan dengan Arabian dengan apa Arab apa Arabiyun mubin dengan bahasa Arab yang yang jelas. Berarti Ar-Rahman ala arsy istawa. Ar-Rahman ala arsy istawa x x x x. karena akan kita lihatnya apa? x x x x. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi. Naiklah para malaikat dan Jibril kepada Allah. Naiklah ini anggap saja apa? x x x x enggak tahu maknanya. Tanzilul kitabi minallah minal minal azizir rahim misalnya turunlah Al-Qur'an dari Allah yang turunlah ini anggap saja apa x x x x ini kata mereka madhab salah seperti ini padahal tidak kalau antum lihat bagaimana perkataan para salaf mereka mengatakan Allah fauqa sab'a samawat Allah berada di atas tujuh tujuh langit dan ini perkataan para ulama perkataan Imam Syafi'i perkataan Imam Al-Baihaqi perkataan ulama Syafi'iyah, perkataan Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Ini semua saya sudah saya nukil dalam buku saya uh, apa namanya ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Saya nukilkan perkataan ulama Syafi'i dalam hal ini. Nah, bantahan kita terhadap mereka kita bilang sebaliknya antum sebutkan mana perkataan salaf yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di langit. Allah tidak di atas langit. Datangkan satu saja perkataan ulama salaf. Baik sahabat maupun tabi'in atau empat imam datangkan. Mereka tidak akan dapatkan perkataan para imam kecuali orang-orang Jahmiyah. Jadi imam mereka dalam hal ini adalah orang-orang sesat yang bermadzhab apa aja? Jahmiyah. Adapun kalau antum cari perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perka dalam Al-Qur'an semuanya mengatakan Allah di atas langit dan Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "A amintum fis sama?" Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Allah yang mengatakan demikian. Terus mereka mengatakan, "Enggak, maksudnya bukan demikian." Terus maksudnya apa di atas langit? Maksudnya apa kalau begitu? Ini ayat-ayat semua yang tadi saya bacakan hadis-hadis mau ditafsir bagaimana? Rasulullah SAW naik ke atas ketemu Allah pada Isra Miraj. Itu maksudnya bagaimana itu? Mau ditakwil bagaimana? Makanya saya katakan kalau mau ditakwil atau ditafwid, ya dikatakan kita tidak tidak paham maknanya sementara kita paham. Kalau kita baca Al-Qur'an, coba antum baca Al-Qur'an. Naiklah malaikat dan Jibril kepada Allah. Antum paham atau tidak? Paham naik dari bawah ke atas. Terus mau ditafwid dianggap XXX, Susah. kita tahu itu bahasa Arab maknanya apa? Naik ke ke atas. Oleh karenanya kalau orang yang mengatakan tidak ada salaf yang memahami demikian ini dusta besar. Justru kita balik, justru kamu datangkan salaf yang menyatakan bahwasanya Allah tidak di atas langit. Mana salafnya? Tidak ada. Semuanya perkataan Jahmi. Dia tidak akan mendapatkan salaf kecuali salafnya dari golongan Jahmiyah. Ini. Kemudian yang kedua di antara syubhat yang mereka lontarkan mereka mengatakan, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa dalam bahasa Arab bisa mengandung tujuh makna. Saya katakan ya, mungkin mereka tatkala mereka menyebutkan menyebutkan ulama yang mengingkari adanya Allah di atas langit, mereka akan menyebutkan ulama-ulama terkenal. Namun ingat, semuanya dari belakangan mutaakhirin. Kita bilang ulama tidak maksum. Contohnya Al Imam Nawawi termasuk kalau tidak salah termasuk ulama yang menyatakan Allah tidak di atas langit. Ya. Ada juga sebagian imam yang lain. Ya. Tapi kita katakan bahwasanya mereka menyelisi ulama mereka yang terdahulu. Ulama mereka yang terdahulu. Yang anehnya, yang anehnya mereka ini tidak mau mengaku bermadhab Jahmiyah. Namun mereka mengatakan kami bermadhab Asyairah. Sementara Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah berada di atas langit. Ini sangat aneh dalam hal ini. Ulama-ulama besar mereka dari mazhab Asy'ariyah menyatakan Allah di atas langit. Saya akan bacakan di sini di antaranya. Ini selain ulama Syafi'iyah, ada juga ulama bermazhab Asy'ariyah dan mereka mengatakan kami bermazhab Asy'ari. Seperti contohnya Al-Imam al Bayhaqi, rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Demikian juga Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sagar. Beliau mengatakan ijma yang kesembilan, konsensus yang kesembilan. Yaitu konsensus para ulama, konsensus para sahabat. Dia mengatakan di antara konsensus mereka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa laysa istiwa'uhu 'alal arsy istila'an kama qala ahlul qadar. Li'annahu li'annahu azza wa jalla lam yazal lam yazal mustawliyan 'ala kulli syai'in. Dia mengatakan para sahabat dahulu konsensus, para ulama konsensus bahwasanya Allah berada di atas ars dan makna di atas ars bukan berarti menguasai ars. Karena orang-orang Asy'ariyah mereka mentakwil kata mereka yang dimaksud Allah di atas ars artinya Allah menguasai apa? Ars. Ini dia bantah, dia bilang maknanya bukan menguasai ars sebagaimana perkataan Ahlul Qadar itu orang-orang Mu'tazilah. Imam Abu Hasan Al Ashari menyatakan orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah berada di atas ars bukan tidak Allah, orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah tidak di atas ars itu adalah mazhabnya Jahmiyah, mazhabnya Mu'tazilah. Ya, maka dia mengingkari. Adapun ahlu sunnah meyakini Allah berada di atas apa? Ars dan tidak boleh diartikan di atas dengan diartikan menguasai. Ini yang berkata siapa? Al Imam Abu Hasan Al Asy'ari. Makanya kalau ada yang mengaku bermadzhab Asy'ari, kita bilang bagaimana perkataan Abu Hasan Al Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sagar. Demikian juga dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Al Imam Abu Hasan Al Asy'ari punya kitab juga judulnya Maqalatul Islamiyin. Dia mengatakan, "Hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah." Inilah berikut ini adalah hikayat tentang perkataan ashabul hadis dan perkataan ahlu sunnah. Di antaranya dia mengatakan, wa anna Allah subhanahu ala arshihi kama qal. Sungguhnya Allah berada di atas arsnya sebagaimana Allah telah menyatakan demikian. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Wa anna lahu yadaini bila kaif. Dan bahwasanya Allah punya dua tangan namun tidak ada yang tahu bagaimananya. Sebagaimana Allah berfirman, khalaqtu biyadayya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Dan ini perkataan siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dia menukil bahwasanya di antara akidah alul Hadith dan akidah alul sunnah meyakini Allah berada di atas arsy dan meyakini bahwasanya Allah punya dua tangan namun tidak tahu bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibagaimanakan dan tidak bisa diperumpamakan Di antara ulama asyairah ya yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas adalah Abu Bakar Al-Baqilani yang wafat pada tahun 403 Hijriah. Dia mengatakan, jika dikatakan, apakah kalian mengatakan bahwasanya Allah di setiap tempat? Maka jawabannya Maha Suci Allah. Bal huwa mustawin ala arsyihi, tapi Allah beristiwa di atas arsnya. Sebagaimana Allah kabarkan dalam firman-Nya, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dan Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut Bayangkan ini Al-Imam Al-Baihaqi imamnya termasuk imamnya Asy'ariyah, tapi dia mutaqaddimin pada tahun abad abad 4 Hijriah. Dia mengatakan di antara dalil bahwasanya Allah tidak di mana-mana, dalilnya bahwasanya kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Wa qala dan Allah juga berfirman, "A amintum man sama?" Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Makanya saya heran waktu ada seorang dai mengatakan tidak ada salaf yang memahami di atas ars berarti di atas langit. Tidak ada yang berpahaman demikian. Saya bilang ini seluruh orang berpemahaman, para sahabat, para ulama berpemahaman maksudnya Allah di atas ars maksudnya di atas apa? Di atas langit. Dia mengingkari. Kemudian kata Imam Al-Baihaqi, "Walau kana fi kulli makan, kalau seandainya Allah di mana-mana, la kana fi batnil insan, maka Allah itu berada dalam perut manusia." Wa famihi berada dalam mulut juga, dalam perut manusia, dalam mulut manusia. Wa fil khusus dalam apa namanya? Eh, tempat kotoran. Ya. Wa yasihu an yurghab ilaihi ila nahwil ardi. Dan kalau memang Allah di mana-mana maka kita bisa jadi mencari Allah di ke arah bumi. Kita boleh berdoa dengan apa? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah sambil ke arah mana? Ke arah bumi. Ya. Seandainya ini kelaziman dari Allah di di mana-mana. Demikian juga Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini juga imam besar madhab Syafi'iyah. Apa? Imam besar dari ulama asyairah. Lihat dia berkata, "Wa qala Allah berfirman, "A amintum man fis sama?" Apakah Allah berada di atas langit? "Wa arada min fawqis sama." Atau "wa arada man fawqas sama." Dan yang maksudnya adalah zat yang berada di atas langit. Jadi dia menjelaskan maksud dari amin tu manfis sama, apa kalian merasa aman dari zat yang di langit? Maksudnya adalah zat yang berada di atas apa? Langit. Seperti firman Allah fasihu fil ardi, berjalanlah kalian di bumi, maksudnya berjalanlah di atas apa? Bumi, bukan kaki dalam bumi, tidak, tapi di atas bumi. Wa kullu ma'ala fahuwa sama dan setiap yang tinggi namanya yang di atas namanya ketinggian. Wal arsyu a'la samawat dan ars berada adalah bagian yang paling tinggi daripada langit-langit. Fa makna ayah perkataan Imam Al-Bahaki dia berkata dan makna ayat wallahu a'lam a amintum man 'alal arsy apa kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas arsy ini perkataan ulama Asy'ariyah. Jadi orang-orang sekarang tatkala mereka menyelisihi bahwasanya Allah di atas langit, mereka menyelisih para sahabat, mereka menyelisih para ulama Syafi'iyah, bahkan mereka yang mengaku bermadhab asyairah ternyata mereka mengingkari menyelisih para ulama besar madhab asyairah bahkan menyelisih pendiri madhab asyairah itu Abu Hasan al ashari. Kenapa? Karena mereka telah terkontaminasi dengan pemikiran filsafat. Tapi ini diantara antara syubhat ya. Jadi kita katakan kita balikkan kepada mereka kalau Anda mengingkari Allah di atas langit tunjukkan mana salaf Anda yang menyatakan Allah tidak di atas langit. Dan mereka tidak akan menemukan salaf kecuali yang maksud saya dari abad abad apa abad keempat ke atas, abad ketiga, abad kedua, mereka tidak akan temukan kecuali dari orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Mu'tazilah. Baik. Syubhat kedua, mereka mengatakan uh, tadi tafwid ya, kita sudah bahas juga, tafwid tidak benar ya, karena Al-Qur'an ini jelas Al-Quran tidak tidak artinya XXX tidak kita baca tatkala tatkala kita baca Rasulullah SAW, tatkala kita baca dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW naik ke atas bertemu dengan Allah kita pahami benar-benar naik ke atas. Bukan naik itu maknanya x x x x tidak. Bisa kita pahami karena itu disampaikan dalam bahasa Arab. Di antaranya mereka mengatakan istawa. Istawa itu maknanya tujuh makna dalam bahasa Arab. Ada maknanya ini, ada maknanya ini, ada maknanya ini. Nah, bagaimana Anda bisa tahu bahwasanya istawa itu artinya di atas? Ini tidak benar ya. Jadi istawa maknanya sampai tujuh. Itu kalau istawa to atau istawa dengan kata gandeng yang lain. Misalnya istawa ila atau istawa doang. Ya. Tetapi kalau maknanya istawa ala maka dalam bahasa Arab cuma satu maknanya. Berarti di atas. Paham saya ulangi istawa. Jadi contohnya misalnya apa ya kalau bahasa Indonesia gampangannya. Eh, Susah ya bahasa Indonesia itu tidak sama dengan bahasa Arab ini. Istawa itu maknanya bisa misalnya istawu luruskan, bisa jadi maknanya apa? Luruskan. Atau misalnya istawa artinya sempurna. Fastawa sempurna. Ya. Bisa maknanya istawa ila menuju. Ya. Tapi kalau istawa ala ada alanya berarti artinya di atas. Tidak ada makna yang lain. Jadi mereka ingin membuat kita bingung. Mereka mengatakan istawa itu maknanya bisa tujuh makna. Loh, kenapa kamu bilang istawa artinya di atas? Kita bilang enggak, itu enggak benar. Istawa itu bisa maknanya tujuh kalau dia terpisah dari kata gandeng. Namun tatkala dia digandengkan dengan kalimat ala, istawa ala itu maknanya cuma satu. Berarti apa di? Di atas. Enggak ada makna yang lain. Cari dalam kamus apapun. Istawa ala artinya apa? Di atas. Nah, kalau istawa doang ya mungkin bisa artinya sempurna, bisa artinya lurus, bisa artinya yang lain. Tapi kalau istawa ala artinya di di atas. Ini sobat yang berapa? Ada yang keempat, ada yang kedua, nggak tahu deh. <laughs> Syubhat yang ketiga, mereka mengatakan istawa ala artinya menguasai. Artinya mengua, menguasai. Dan ini tadi saya katakan sudah dibantah oleh siapa tadi? Oleh Abu Hasan al Imam Ashairah Abu Hasan al sudah membantah syubhat ini. Dia mengatakan apa? Walaisa istiwa'uhu 'alal arsi istila'an. Bukanlah istawa di atas ars maknanya bukan menguasai. Jadi mereka mengatakan istawa diartikan dengan istaula. Ada huruf lam mereka masukkan. Istawa artinya apa? Istaula. Karena kalau istawa di, ala artinya menguas uh, di atas, tapi kalau istaula ala artinya menguasai. Nah, mereka mentakwil istawa dengan memasukkan huruf lam jadi istaula. Ini dibantah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri madhab Asy'ari membantah pendapat ini. Dan di antara dalilnya bantahan bantahan akan hal ini, ya kita katakan saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dalam masa enam hari. Summa stawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Kata mereka maksudnya, kemudian setelah itu Allah menguasai apa? Arsh. Sekarang kalau kita artikan versi mereka, Allah menciptakan langit dan bumi dalam kondisi berapa hari? 6 hari. Kemudian Allah menguasai apa? Arsh. Kalau kita tafsirkan dengan cara mereka. Nah, kalau gitu berarti sebelumnya arsh tidak dikuasai oleh Allah. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi enam hari, baru Allah menguasai apa? Arsh. Apakah ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh oleh Allah sebelumnya? Tidak ada. Berarti penafsiran ini penafsiran yang batil karena kelazimannya berarti sebelum itu arsh tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beda kalau dikatakan kemudian Allah kemudian berada di atas apa? Arsh. Mengkhususkan penyebutan arsh. Paham? Oleh karena para hadirin telah Subhanahu wa taala diartikan dengan menguasai ini kesalahan yang fatal. Karena melazimkan berarti arsh sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, kalau istawa Allah bisa kita artikan menguasai, maka saya boleh mengatakan istawa ar-Rahmanu alal jabal istawa. Allah beristiwa di atas gunung. Kalau artinya menguasai benar atau tidak? Allah menguasai gunung atau tidak? Antum paham atau tidak ini? <laughs> Jangan-jangan sudah hang. Saya tanya sama antum. Kalau istawa Allah artinya bukan di atas tapi menguasai ya. Nah, kita kita bisa buat bisa nggak bilang mengatakan Allah menguasai gunung? Boleh atau tidak? Menguasai gunung. Allah menguasai lembah. Allah beristiwa di atas. Allah beristiwa di lembah. Allah beristiwa ini ya. nggak benar. Jadi pengkhususan ars itu ada keistimewaan karena ars itu adalah bagian bagian makhluk yang paling apa? Yang paling tinggi. Dan Allah lebih tinggi daripada makhluk tersebut. Paham? Tapi ada syubhat yang lain. Kata mereka bahwasanya kita bilang orang-orang tatkala berdoa tangannya ke arah langit. Ya atau tidak? Kata mereka, maksudnya ke arah langit itu karena kiblatnya berdoa itu ke langit. Kenapa kita ke arah langit? Karena kiblatnya di mana? Di langit. Bukan karena Allah berada di atas. Ini perkara yang tidak benar. Yang benar kalau kita berdoa itu kiblatnya tetap di Ka'bah, ya atau tidak? Kiblat kita berdoa disunahkan menghadap apa? Ka'bah, tapi hati kita tetap ke ke atas karena Allah berada Tuhan kita berada di di atas. Karena Tuhan kita berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Baik di antara syubhat yang mereka sampaikan juga. Kata mereka kalau Allah berada di atas arsy, maka melazimkan bahwasanya Allah butuh kepada arsy. Allah butuh kepada arsy. Kenapa? Karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Dan bahwasanya yang di atas biasanya lebih kecil daripada yang di bawah. Ini kata mereka. Saya ulangi, Kata mereka, kalau kita menyatakan Allah berada di atas ars, berarti melazimkan dua kelaziman. Yang pertama, Allah lebih kecil daripada ars, padahal Allahu Akbar. Yang kedua, Allah Maha Besar. Yang kedua, berarti Allah butuh kepada ars. Kalau arsnya jatuh, Allah juga ikut apa? Jatuh. Ini kata mereka. Kita bilang, ini ngawur. Kenapa? Karena ini dibangun di atas memisalkan Allah dengan makhluk. Jadi kenapa mereka ini menolak sifat-sifat Allah? Karena sebelum mereka menolak, mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Jadi mereka nyamakan dulu baru mereka tolak. Duh, kalau begitu berarti kenapa waktu mereka bilang kalau begitu pikiran mereka Allah seperti apa? Seperti makhluk. Padahal kita bilang ini tidak lazim. Buktinya tidak semua yang ada di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya antara langit dan bumi. Mana yang lebih tinggi langit atau bumi? Mana yang lebih tinggi langit atau bumi? langit. Apakah langit butuh kepada bumi? Kata Allah, bigori amadin tarawunah. Tidak ada pasak yang antara dari bumi sampai apa? Langit. Yang menopang langit tidak ada. Allah yang menahan. Allah langit tidak butuh dengan apa? Bumi. Langit tidak butuh kepada. Tidak ada tiang dari bumi apa? Nonggak langit, tidak ada. Ternyata yang di atas tidak mesti butuh yang dari kepada yang di bawah. Yang kedua, mana lebih besar, langit atau bumi? Langit lebih luas. Ternyata yang di atas bisa jadi lebih besar daripada yang di bawah. Maka tidak ada kelaziman bahwa kalau Allah di atas ars berarti Allah lebih kecil daripada ars dan Allah butuh kepada ars. Paham? Itu mereka menolak uh, apa namanya gambaran tersebut karena mereka sudah menghayalkan Allah seperti makhluk, kemudian maka mereka menggambarkan tergambarkan dalam diri mereka kelaziman tersebut padahal tidak lazim. Bahkan antara makhluk dengan makhluk tidak lazim bahwasanya di atas lebih kecil daripada di bawah dan di atas membutuhkan kepada yang di bawah tidak lazim. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, mereka mengatakan juga dalam syubhat mereka. Nah, kalau kita bilang Allah di atas ars, berarti sama dong seperti orang raja duduk di siang Saya bilang seperti itu. Kenapa ente bayangkan Allah seperti itu? Siapa yang suruh ente bayangkan seperti itu? Ente bisa membayangkan kalau ente tahu ars seperti apa. Ente boleh membayangkan Allah bagaimana di atas ars. Kalau ente bisa bayangkan langit seperti apa, ars seperti apa, Allah seperti apa, baru ente bisa bayangkan. Makanya waktu Imam Malik didatangi oleh seorang, ya, bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik langsung bercucuran keringat. Maka Imam Malik mengatakan, "Al-istiwa ma'lum." Istiwa di atas, istiwa bahasa Arab kita sudah paham artinya apa di di atas. Ini dalil bantahan terhadap orang yang mengatakan kalimat istawa alal istawa itu tidak dipahami. Tafwid XXX ini tidak benar. Karena istawa dalam bahasa Arab itu apa? Diketahui maknanya di atas. Imam Malik mengatakan al istiwa ma'lum. Adapun di atas kita tahu maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman atas hal ini adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang bagaimananya adalah perkara yang bid'ah. Tidak mungkin bisa dijawab. Karena Anda hanya bisa tahu bagaimananya Allah di atas ars kalau Anda tahu Allah seperti apa, zatnya seperti apa, dan Anda tahu bagaimana ars bisa, baru bisa Anda bayangkan. Nah kalau ars Anda saja tidak tahu, ya, dan ars lebih luas daripada langit ini, lebih besar daripada langit ini. Kemudian Allah pun Anda tidak tahu zatnya seperti apa, bagaimana Anda bisa bayangkan. Nah, mereka mengatakan Allah di atas as berarti Allah seperti ya seperti raja misalnya yang duduk di singgah sana. Ini tidak benar. Ini berarti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala. Di antara syubhat yang mereka lontarkan. Kata mereka. Nah. Kalau Allah di atas langit. Berarti bagaimana di bagian bumi yang bagian bawah? Sekarang bagian iya, iya, bagian utara, ini di atasnya apa? Utara ya? Utara berdoa ke atas, ya. Terus yang bagian apa? Selatan, langitnya di bawah. Berarti Allah di atas dan di bawah kata mereka. Kita katakan bahwa yang dimaksud dengan ketinggian, ya. yang dimaksud dengan ketinggian, ada ketinggian relatif, ada ketinggian absolut. Ketinggian relatif, ya, adalah ditinjau dari sisi yang lain. Misalnya kita mengatakan lantai 11 lebih tinggi daripada lantai 2. Ini benar. Tetapi lantai 11 itu lebih rendah daripada lantai 13. Jadi ketinggian itu apa? Relatif. Tapi ada namanya tinggi absolut. Ini disepakati oleh penduduk muka bumi. Semua tahu bahwasanya ke arah atas itu ke arah mana? Ke arah tinggi. Ke arah luar bumi adalah ke arah apa? Tinggi. Makanya mereka sering mengatakan diukur dari permukaan air laut misalnya. Semakin ke atas semakin apa? Tinggi. Taruhlah misalnya di bumi utara ada ada bangunan, kita sekarang tinjau dari sini. Taruhlah kita jadi superman kita lihat dari sini. Taruhlah ya. Kalau sudah dari jauh nggak ada mana tinggi, tinggi yang mana kita yang kita tahu tinggi itu ke arah mana? Ke arah luar. Taruhlah bumi seperti ini. Tapi di bagian utara ada bangunan tingginya 100 meter. Di bagian selatan ternyata ada 200 meter. Mana yang lebih tinggi? Yang 100 apa yang 200? Hmm? Mana yang lebih tinggi? <laughs> Ini di bagian utara ada bangunan tingginya 100 apa? meter. Di bagian selatan ada bangunan tingginya 200 meter. Mana yang lebih tinggi? Yang 100 apa yang 200? 100. Hah? 200? 100 <laughs> kalau kita lihat dari sini kan? Iya. Ya. Karena relatif. Tapi kalau kita tinjau dari permukaan laut, mana yang lebih tinggi? 200. Dan pengukuran tinggi itu dari permukaan apa? Laut. Semakin keluar semakin apa? Tinggi. Nah, antum bayangkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini." Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar. Padahal pada hari kiamat kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyamini. Kemudian langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan. Saya kasih gambaran sederhana. Dalam, dalam riwayat seorang seorang sahabat mengatakan, tidaklah langit dan bumi ini apa namanya di tangan Allah kecuali seperti biji sawi dalam genggaman kalian. mananya seperti itu. Karena Allah menyebutkan di hari kiamat kelak langit, bumi dalam genggaman Allah, langit-langit dilipat oleh tangan karena Allah. Kita tidak tahu bagaimana tangannya. Jangan antum bayangkan seperti tangan apa? Manusia. Bagaimana? Siapa yang berani bayangkan sementara bumi semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu Allah punya tangan. Yakin Allah punya tangan? Di antara dalil ini sekedar keluar sedikit ya agar kalian tidak bingung. Di antara dalil Allah punya tangan dalil yang paling kuat. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi di antara kekhususan Adam yaitu Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Nah, kalau kedua tangan artinya kekuasaan, maka iblis akan berkata, "Ya Allah, apa bedanya saya dengan Adam? Kan sama-sama diciptakan dengan kekuasaanmu." Nah, mereka orang-orang Asy'ariyah, mereka mentakwil ya, mentakwil tangan Allah dengan artinya apa? Kekuasaan. Ini dalam bahasa Arab ada seperti ya, dia di bawah tanganku, artinya dia di bawah kekuasaanku. Paham? Ini dalam bahasa Arab ada. Tetapi tatkala kita terapkan dalam ayat Allah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kemudian kita artikan Allah ciptakan Adam dengan kekuasaannya, maka apa bedanya Adam dengan iblis? Iblis juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Seandainya Adam Allah mengatakan wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada dua kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis akan mudah menjawab. Sama ya Allah, saya dengan dia sama-sama kau ciptakan dengan apa? Kekuasaanmu. Tetapi iblis tidak bisa menjawab tatkala Adam spesial diciptakan dengan kedua tangan Allah. Yang lainnya cuma kun fayakun aja. Paham? Dan benar, tangan itu bisa diartikan kekuasaan. Tetapi dalam ayat ini tidak bisa diartikan dengan kekuasaan. Dan ingat, di antara bantahan yang telat ya bahwasanya kita bisa mengungkapkan tangan sebagai kekuasaan dari zat yang benar-benar punya tangan. Contohnya saya bilang, orang itu di bawah tangan saya. Berarti saya punya tangan atau tidak? Saya ulang. Sebenarnya saya mengatakan kepada, jangan khawatir mereka semua itu tangan kanan saya. Kita pahami maksud tangan kanan saya anak buah saya kan? Tetapi berarti tangan itu tangan saya ungkapkan untuk artinya adalah anak buah. Tetapi saya punya tangan atau tidak sungguhnya? Punya. Seandainya saya tidak punya tangan, saya tidak akan bilang bosnya itu tangan kanan saya. Paham maksud saya? Belum paham. Maksud saya, tangan itu bisa diartikan kekuasaan, bisa diartikan anak buah, ya. Itu hanya diungkapkan dari zat yang benar-benar punya punya tangan. Soal laki-laki, misalnya kita bilang, saya tidak, apa namanya, saya tidak, apa namanya, uh, saya, saya tidak mau lihat, apa namanya, batang hidungnya misalnya, atau wajahnya. Wajah itu maksudnya, zat dia seluruhnya. Ya, saya tidak ingin lihat batang hidungnya, maksudnya tidak mau lihat dia seluruhnya. Ya, kalau kepalanya yang muncul tetap tetap mau lihat atau tidak? Nggak mau. Kalau tangannya yang muncul tetap saya tidak. Tapi saya mengungkapkan dengan kalimat apa? Saya tidak ingin lihat apa? Batang hidungnya. Berarti orang ini memang benar-benar punya batang hidung. Tapi batang hidung itu saya ungkapkan dalam bentuk mewakili apa? Keseluruhan tubuhnya. Paham? Oleh karenanya kalau ada makhluk misalnya tidak ada tangannya, maka kita tidak bisa menggunakan kiasan dengan kalimat tangan. Karena asalnya dia tidak punya tangan. Misalnya saya mengatakan, ini ini ini apa ini namanya ini? Apa namanya? Mikrofon. <laughs> Mikrofon punya tangan atau tidak? Maka tidak bisa kita gunakan kiasan dengan kalimat tangan mikrofon karena asalnya tidak punya tangan. Makanya saya katakan memang benar dalam bahasa Arab tangan bisa artinya kekuasaan, tangan bisa artinya kenikmatan, tangan bisa artinya anak buah, tetapi hanya digunakan bagi zat yang benar-benar punya tangan. Kalaupun Anda takwilkan tangan Allah dengan kekuasaan, ini justru menunjukkan Allah itu punya tangan. Apalagi tidak bisa ditakwilkan. Karena kalau tangan ditakwilkan dengan kekuasaan, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam dan iblis bisa bantah Allah. Iblis mengatakan apa bedanya saya dengan Adam wahai Allah kau ciptakan Adam dengan kedua tanganmu yaitu kekuasaanmu saya pun kau ciptakan dengan kedua tanganmu dan kedua kakimu misal sekalian karena artinya apa kekuasaan paham maksudnya taib uh, Tadi kita bahas apa sampai situ tadi? Hah? Apa? Apa? Ah ya ya. Jadi eh, kita kembali kepada pembahasan kita yaitu masalah tinggi yang absolut maka seluruh ke atas namanya tinggi dan kita bayangkan kita kembali Allah punya sifat memiliki tangan tangannya bagaimana kita tidak tidak tahu dan setiap antum yang hayalkan pasti keliru. Karena antum tidak bisa menghayalkan Allah kecuali kalau antum tahu bagaimana zatnya. Kita saja di antara makhluk kaki meja tidak sama dengan kaki manusia, iya atau tidak? Tidak ada yang tahu. Makanya jangan antum hayalkan. Pasti salah ya. Tapi kita yakin Allah sebut dalam Al-Qur'an Allah punya tangan. Nah, kata sebagian sahabat, "Mas samawatul watul wal arduna sab' Fi yadillah illa ke habbati khardalin fi yadi ahadikum au kama qala. Dia mengatakan tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh berada dalam genggaman Allah kecuali seperti biji sawi yang berada dalam genggaman kalian. Sekarang kita permisalkan saya. Ini misalnya ini tisu ya. Taruhlah kelereng ya. Di kelereng ini ada semut banyak di utara, di selatan, di timur dan barat. Kemudian saya pegang kelereng tersebut. Setiap semut baik di utara, utara, selatan, timur, barat kalau ke arah ke atas semuanya ke arah tangan saya atau tidak? Iya. Maksud saya demikian. Ini sekedar takribul makna, bukan demikian hakikatnya Allah tidak. Tapi sekedar untuk memudahkan memahami bahwasanya kemanapun orang mengarah ke atas maka arahnya kepada kepada Allah karena bumi sangat kecil di bawah naungan Allah seluruhnya. Allahu Akbar. Maka jangan bilang Ustaz kalau gitu yang di atas berarti Allah atas bawah dong. Enggak, semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam genggaman siapa? Allah Subhanahu wa taala kemanapun diarahkan dia akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada yang nggak paham? Mudah-mudahan paham ya. Jadi tinggi ada yang relatif, ada yang apa? Absolut. Tinggi absolut semuanya mengarah ke ke atas dan kemanapun orang mengarah ke atas maka dia akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bumi sangat kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam 11 ya. Di antara syubhat, ini syubhat yang paling sering mereka ucap ucap ucapkan. Kata mereka ini syubhat ya. Kata mereka begini. Uh, kalau Allah di atas berarti tajisim, berarti kita menyatakan Allah melazimkan Allah itu berjasad Kenapa? Karena dia terfokuskan pada satu arah. Nah, kalau terfokus pada satu arah berarti Allah itu jisim, jasad. Dan ini syirik kata mereka. Kita bilang kalimat jisim atau jasad itu kalimat yang apa yang memiliki banyak makna. Bahasa Indonesia apa? Ambigu ya. Bisa makna baik, bisa makna buruk. Kalau maksud Anda jasad tersebut seperti jasad manusia, maka itu kesyirikan. Tapi kalau maksudnya jasa tersebut atau jism tersebut artinya zat, maka kita bilang Allah punya zat. Allah punya zat atau tidak? Punya zat. Tatkala Nabi SAW mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Berarti Rasulullah SAW sedang menunjuk kepada zat Allah. Dan ini tidak melazimkan kesyirikan sama sekali. Sebagaimana manusia punya zat, Allah punya zat, tidak berarti zat Allah sama dengan zat manu manusia. Kalau Allah punya zat, apa masalahnya? Tapi kalau Anda mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, apa bedanya dengan Allah tidak ada? Coba, dia mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Terus apa lagi? Apa bedanya dengan tidak ada? Tidak bisa ditunjuk katanya. Allah tidak bisa ditunjuk. terus apa bedanya dengan tidak ada? Coba bedakan antara Allah yang kau sifati tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diisyaratkan dengan kalimat tidak ada. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama-sama tidak ada kalau begitu. Anda sedang mensifati sesuatu yang tidak tidak ada. Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Akidah Allah sunnah Allah di luar alam semesta. Mereka mengatakan Allah tidak di alam, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diberi isyarat. Nah ini kalau gitu Allah tidak tidak ada. Oleh karenanya orang-orang Asy'ariyah mereka bingung tatkala mereka mendapati bahwasanya hadis-hadis dan dalam Al-Qur'an menjelaskan Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak dan ini akidahnya Asy'ariyah. Berbeda dengan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Hadisnya mereka tolak semua, kata mereka hadisnya dhaif. Ayat-ayat mereka takwil seluruhnya. Nah, Asy'ariyah untuk masalah Allah dilihat pada hari kiamat di surga mereka mengimani. Kenapa? Hadisnya mutawatir dan ayat-ayatnya jelas ya ila apa namanya ya, dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qiyamah apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kata Allah pada hari tersebut wajah-wajah bergembira. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa mereka gembira? Karena mereka melihat Rabb mereka. Ini dalam Al-Qur'an dalam dalam hadis banyak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Rasulullah SAW Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat bulan ini di bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, kalian tidak perlu berdempet-dempetan untuk melihat Allah sebagaimana kalau kalau kalau kalian melihat bulan perlu dempet-dempet atau tidak? Tidak perlu, semua lihat ke atas, semua lihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan di sini Nabi mensamakan bukan bukan Nabi menyamakan Allah dengan bulan tidak, tapi Nabi menyamakan bagaimana cara melihat Allah dengan cara melihat apa? Bulan. Berarti Allah bisa dilihat pada hari kiamat dengan melihat ke ke atas. Nah, para orang Asy'ariyah bingung. Mereka mengatakan di dunia kita tidak boleh mengatakan Allah di sisi tertentu. Tidak boleh kita mengisyaratkan Allah di atas. Ini semua syirik. Nah, bagaimana dengan hari kiamat? Bukankah kita lihat Allah ke arah tertentu? Ke arah atas? Mereka bingung dengan isi kata mereka, kita melihat Allah tidak tahu bagaimana caranya. Namanya kalau kita melihat ada muajah, ada saling berhadapan. Bagaimana ente lihat di belakang sini? Atau ente namanya kita melihat berarti ada yang di depan kita itu iya tidak. Berarti kalau ada yang di depan kita melazimkan ada arah tertentu yang kita arahkan. Mereka mengatakan kita lihat bukan ke arah tertentu. Terus bagaimana? Wallahu alam katanya. Dan ini makanya orang-orang Mu'tazilah mengejek mereka. Seperti Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, mereka dia mengejek Asy'ariyah. Mereka dia mengatakan watasat tasattaru bil balkafah. Ya mereka ini orang-orang bodoh ya, tatkala ditanya akhirnya mereka mengatakan berlindung dengan kalimat bila kaif, saya tidak tahu bagaimana cara melihat ya. Jadi ya, jelas namanya melihat di depan kita. Berarti tatkala di hari kiamat kita melihat Allah, maka ke arah tertentu. Maka kita katakan orang-orang Asy'ariyah kontradiktif. Kenapa? Mereka di dunia tidak boleh kata mereka tidak boleh kita menyatakan Allah di arah tertentu, tapi waktu di akhirat bisa melihat apa? Allah yang namanya melihat pasti ke arah tertentu. Kalau kamu jantan seperti Mu'tazila bilang Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, di akhirat Allah tidak bisa dilihat. Selesai urusan. Ini berarti apa? Konsekuensi. Komitmen dengan apa? Pendapatnya. Tatkala Anda mengatakan di dunia tidak boleh ditujukan kepada tertentu, tapi di akhirat bisa dilihat, maka ini kontradiktif. Oleh karenanya banyak ulama menamakan asyara dengan muhannatul Mu'tazilah, yaitu orang bancinya Mu'tazilah. Kenapa? Dia tidak tidak konsekuensi. Tidak komitmen dengan pendapat dia. Antum paham maksud saya? Namanya melihat pasti di arah, ya atau tidak? Di arah. Tadi syubhat yang mana lagi? Saya lupa lagi. Ya. Baik, Tapi di antara syubhat mereka syubhat yang paling inti kata mereka begini. Ini syubhat terakhir ya, sebelum kita buka tanya jawab. Kata mereka, dulu Allah sendirian. Belum ada makhluk. Belum ada tempat, Allah belum menciptakan tempat. Nah, sekarang Allah pun demikian. Dulu Allah tidak menciptakan tempat dan Allah sudah ada dan Allah tidak butuh kepada tempat. Sekarang setelah Allah menciptakan langit, menciptakan ars, menciptakan seluruhnya, Allah juga tidak bertempat sebagaimana sebelum Allah menciptakan apa? tempat. Nah, kalau kamu mengatakan Allah di atas ars berarti Allah bertempat kepada ars. Ini kata mereka. Ya. Dan Allah padahal maha suci dari tempat. Tidak ada boleh ada tempat yang mengitari Allah. Ini dalil mereka, logika mereka yang sering mereka sampaikan. Kita bilang pernyataan Allah tidak butuh kepada tempat benar dan sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya eh, Ibnu Rusd, Ibnu Taimiyah dan para ulama menjelaskan, Imam Ahmad juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di luar alam. Kalau kita bayangkan alam, jangan antum bayangkan. Jadi alam itu apa? Alam itu selain Allah ya kan? Allah dulu sendirian kemudian Allah menciptakan apa? Alam. Nah, alam semesta taruhlah alam ini bulat. Taruh alam ini bulat. Maka di manakah Allah? Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah, kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat dan itu di atas, di atas alam semesta. Di manakah itu? Tidak di mana-mana. Artinya Allah ke arah atas dan Allah tidak di suatu namanya ruang hampa enggak ya. Allah pokoknya di luar alam. Segala tempat yang kita takdirkan, yang kita pikirkan itu bagian daripada alam. Setelah alam ada Allah Subhanahu wa taala. Allah di luar alam. Jadi jangan kita bayangkan berarti kalau kita mengatakan Allah di atas ars melazimkan Allah itu berada di suatu tempat tidak demikian. Tetapi Allah di atas melazimkan Allah berada di, di luar alam semesta ini dan semua yang dinamakan tempat baik ruang hampa dan yang lainnya adalah bagian daripada alam semesta. Bagaimana ya tidak bisa kita bayangkan. Wong antum saja tidak tahu di mana ujung langit. Antum tahu di mana ujung langit? Tidak akan bisa bakalan tahu. Oleh karenanya sebaiknya kita pasrah dengan hadis-hadis dan ayat-ayat karena kalau kita mengingkari ya akidah ini berarti terlalu banyak ayat yang kita ingkari, terlalu banyak yang kita takwilkan dan ini melazimkan terlalu banyak hadis yang kita tolak. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagian syubhat yang mungkin bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Oh iya. Selanjutnya kita uh, bacakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Bagaimana dengan pernyataan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 3? Allah berfirman wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ini di antara ayat mutasyabihat yang dijadikan dalil oleh orang-orang Jahmiyah yang dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah. Jadi di antara dalil yang didungkan oleh Jahmiyah yang ingin menyatakan Allah di mana-mana, ya mereka berdalil dengan surat Al-An'am ayat 3 yang artinya dan dialah Allah di langit dan di bumi. Berarti ada Allah di langit dan ada apa di di bumi. Kita bantah. Maksudnya dialah Allah yang disembah di langit yang disembah, dan disembah apa di di bumi. Bukan zat Allah di langit dan apa di di bumi. Makanya Allah mengatakan atau kita mengatakan ilmu Allah di langit dan di bumi. Buktinya setelah itu Allah mengatakan ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui rahasia kalian dan apa yang kalian tak tampakkan. Artinya meskipun Allah di atas langit, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Jadi dalam Al-Quran ada namanya ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkam, ayat yang jelas, dan ada ayat yang kurang jelas. Allah mengatakan, "Huwallazi anzala alaikum apa uh, apa namanya? Aminhu min uh, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat." Kata Allah, ayatun muhkamat hunna umul kitab. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam yang jelas. Ya. Hunna umul kitab dan inilah induk daripada Al-Quran wa ukhra mutasyabihat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ibtigha al-fitnah. Adapun orang-orang yang dalam hatinya penyakit, dia akan mengikuti ayat mutasyabihat dengan meninggalkan ayat-ayat yang yang jelas. Contohnya orang-orang Jahmiyah berdalil dengan ayat ini, dialah Allah di langit dan di bumi. Berarti Allah di bumi juga ada. Padahal kita katakan dalam ayat yang lain jelas Allah berada di langit. Maka ayat ini maksudnya kita larikan kepada yang jelas maksudnya bahwasanya dia adalah Allah yang disembah di langit dan disembah di mana? Di bumi. Atau ilmu Allah di langit dan ilmu apa? Allah di di bumi. Seperti firman Allah juga, "Wa huwa ma'akum aina kuntum." Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini juga bukan berarti Allah di mana-mana secara zatnya. Tetapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Seperti uh, Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun waktu Allah utus kepada Firaun, Nabi Musa dan Nabi Harun ketakutan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La takhafa innani ma'akuma." Jangan kalian berdua takut, sungguhnya aku bersama kalian selalu. Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar dan aku senantiasa melihat apa? Kalian. Bukan berarti zat Allah bersama Nabi Musa dan Nabi apa? Harun. Tetapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah senantiasa mengawasi Nabi Musa dan Nabi Harun dan Allah akan menolong mereka berdua. Apakah tujuan memunculkan syubhat ini oleh kaum Jahmiyah? Apa kepentingan mereka dengan posisi Allah di langit atau tidak di langit? Jadi sebenarnya akidah Jahmiyah ini muncul setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat dari bahasa Yunani kepada bahasa Arab. Sehingga mereka punya pola metode berpikir sendiri tentang Tuhan. Orang-orang ahli filsafat, mereka orang pintar. Ya. Mereka orang pintar, orang-orang Yunani. Dan mereka tidak beragama. Mereka berbicara tentang fisika, tentang kimia, tentang ideologi. Yang jadi masalah mereka juga berbicara tentang ketuhanan. Padahal mereka tidak ada wahyu. Dan kita dan ini perkara yang sangat fatal. Kenapa pembicaraan tentang fisika, kimia dan biologi itu dibangun di atas perkara yang kita lihat dan perkara yang kita rasakan. Adapun berbicara tentang Allah berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang gaib kalau tidak ada petunjuk? Sehingga akhirnya mereka punya kaedah-kaedah tentang Tuhan diadopsi oleh sebagian kaum muslimin sehingga mereka punya syarat namanya Tuhan harus begini begini begini. Kalau tidak begini maka bukan apa? Tuhan. Nah, kalau Tuhan di atas maka ini bukan Tuhan namanya. Ya, mereka punya syarat-syarat. Sehingga terpengaruh orang-orang Jahmiyah, ya. Sehingga mereka mengatakan Tuhan harus ada di mana-mana misalnya. Ya, ini diantara e, mungkin yang menyebabkan mereka terkena syubhat ini. Dan akhirnya keyakinan Allah di mana-mana mengantarkan kepada namanya akidah hululiyah seperti akidah Ibnu Arabi yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Zat Allah bersatu dengan makhluk. Maka ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Bagaimana dengan ayat Al-Quran? Allah lebih dekat daripada urat leher nadi. Apakah ini juga menunjukkan posisi? Jawabannya tidak. Jadi Allah berfirman, Uh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Kata Allah uh, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala dua malaikat ya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala mencatat ya, mencatat amalan hamba di kanan dan di kiri yaitu raqib dan dan atid. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan kecuali dicatat oleh apa? Oleh malaikat. Sebelumnya Allah mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqa. Kata Allah, kami sungguh telah menciptakan manusia dan kamu kami mengetahui apa yang ada dalam hatinya ya. Kemudian kata Allah, dan kami lebih dekat daripada urat daripada kepada urat nadinya daripada dia. Kapan kata Allah idh Kedekatan tersebut tatkala malaikat mencatat apa yang diucapkan oleh manusia. Tafsiran yang benar tentang ayat ini yang dimaksud dengan nahnu kami lebih dekat maksudnya adalah para malaikat bukan zat Allah. Ada dua tafsir ada khilaf dengan para ulama tentang ayat ini. Ada yang mengatakan maksudnya adalah ilmu Allah lebih dekat daripada manusia. Allah lebih tahu tentang urat nadinya daripada dia sendiri. Tafsir yang kedua menyatakan maksudnya kami adalah para malaikat dan Allah sering menggunakan kalimat kami maksudnya apa? Para para malaikat. Contohnya seperti Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Kalau kami bacakan Al-Qur'an wahai Muhammad ikutilah bacaan tersebut. Ternyata yang bacakan yang mentalkin adalah malaikat Ji, Jibril. Namun Allah menggunakan kalimat apa? Kami. Dan benar raqib dan atid lebih dekat kepada urat nadi. Kenapa? Makanya Allah mengatakan kami lebih dekat uh, daripada urat nadi, ya. Kapan tatkala dua malaikat yang sedang mencatat. Berarti itu kedekatan yang tidak mutlak tapi kedekatan yang uh, pada waktu tertentu yaitu tatkala malaikat mencatat. Berarti kedekatan tersebut adalah kedekatan para para malaikat. Paham ya? Nah Nahnu tersebut maksudnya apa para para malaikat. Oleh karenanya para hadirin yang Subhanahu wa taala, kalau ayat seperti ini dijadikan dalil bahwasanya Allah di mana-mana, ini logika yang yang bagus antum perhatikan ya. Eh, dalam dua ayat Allah menyatakan kami lebih dekat dalam dua ayat. Pertama dalam surat Qaf ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil walid kami lebih dekat daripada dia, kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada dia akan tapi kalian tidak melihat. Waktu itu orang dalam sakratul maut kata Allah kami lebih dekat kepada orang yang sedang sakit daripada orang-orang yang menyenguk Maksudnya juga para para malaikat. Nah, kalau ayat-ayat seperti ini dijadikan dalil Allah di mana-mana, kita katakan tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena kalau Allah di mana-mana, maka tidak perlu kalimat lebih dekat. Paham? Karena lebih dekat itu menafikan Allah di mana-mana. Karena kalau Allah di mana-mana, kedekatannya kepada siapa saja sama, tidak ada bedanya. Maka tidak perlu ada kalimat lebih de lebih dekat. Paham maksud saya? Kelaziman daripada Allah di mana-mana berarti tidak ada kalimat lebih lebih dekat. Karena Allah di mana-mana, mau di mana lebih dekat, mau dalam perut, mau di urat nadi, mau di mana, di mana saja. Tidak ada kalimat saya lebih dekat daripada kalian kepada Dia, saya lebih dekat daripada tidak ada. Karena Allah di mana-mana berarti tidak ada kalimat, tidak perlu kalimat lebih dekat. Tatkala ada perkataan lebih dekat ini menunjukkan Allah tidak di mana-mana. Yang dimaksud malaikat lebih dekat daripada kalian yang hadir tatkala kalian menjenguk orang yang akan meninggal dunia. Apa perbeda eh, perlunya energi kita habis untuk berdebat tentang posisi Allah yang merupakan bagian dari zat Allah? Kita bilang Allah yang menyuruh kita beriman akan hal tersebut. Ya, bahwasanya Allah di atas. Kenapa kalau kita jadikan Allah di atas, kita berdoa, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya mereka ini menuduh kita ini kafir. Mereka ini mengatakan ini mujassimah, ini kekufuran. Mereka menuduh kita yang meyakini Allah berada di atas itu kufur. Dan ini mereka ucapkan dalam buku-buku mereka termasuk kemarin kasus di Aceh waktu ditolak di antaranya dalilnya ini orang-orang meyakini Allah di atas ini adalah apa? Akidah mujassimah, meyakini Allah seperti berjasa dan macam-macamnya dan mereka memberi hukuman seperti ini. Padahal ini akidah yang dibela oleh apa? Para ulama. Dan ini akidah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita tidak meyakini Allah di atas bahaya. Bisa jadi kita terjerumus dalam akidah hululiyah, meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Kalau Anda meyakini Allah di atas, nggak mungkin Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Ya. Jadi karenanya pembahasan masalah Allah di atas adalah pembahasan yang penting karena menyelisih akidah apa? Jahmiyah dan akidah orang-orang Sufiyah yang ekstrim. Ini tadi, bukankah posisi adalah suatu yang relatif? di atas bagi seorang di salah satu bagian bumi bisa dibawa bagi yang lain. Ini sudah sudah kita jelaskan. Ini juga tadi sudah kita jelaskan. Di antara ada yang mengatakan Allah nggak ada tempat. Kita bilang Allah di atas tidak perlu dengan apa? Tempat. Karena Allah setelah alam dan seluruh tempat itu bagian daripada alam. Bagaimananya kita nggak bisa bayangkan karena alam bumi kita tidak tahu di mana batasannya. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah berada di atas arsy? Kita bilang ya Allah berada di atas itu sudah fitrah. Sudah fitrah. Tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, ya. Kita mengatakan Allah berada di di atas arsy. Bagaimana? Kalau dia tanya bagaimana zat Allah, kamu tidak bakalan tahu karena kamu tidak pernah melihat apa? Allah. Dan Nabi berkata, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Selama kita belum meninggal, kita tidak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Isa diwafatkan dulu baru diangkat? Ya. Allah mengatakan ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Wahai wahai Isa, kami wafatkan engkau kemudian dan kami mengangkat engkau. Di sini kata para ulama ada takdim dan takhir karena kalimat waw dan itu tidak menunjukkan tertib. Seakan-akan Allah mengatakan kami angkat engkau kemudian kami akan mewafatkan engkau karena berdasarkan dalil yang ada Nabi Isa belum wafat. jadi akan turun di menjelang hari kiamat. Atau ada yang mengatakan Wafat di sini artinya menidurkan engkau. Kami menidurkan engkau dan kami mengangkat engkau. Karena tidur adalah kematian kecil. Ya. Intinya Allah alam bisawab hadis-hadis yang saya menunjukkan Nabi Isa belum apa? Meninggal. Dia akan turun di akhir zaman. Apakah Nabi Isa ruh dan jasadnya diangkat ke langit atau hanya ruhnya saja? Dua-duanya, jasad dan apa? Ruhnya. Dan dia akan turun pada hari kiamat dengan jasad dan ruhnya. Nah kalau cuma ruhnya yang diangkat jasadnya disalib, maka orang-orang Yahudi sudah benar. Mereka telah menyalib Nabi Isa. Yang benar kata Allah, walakin syubbihalahum. Akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang ditangkap itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jasad Nabi Isa dan ruhnya diangkat oleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan makna Allah Ta'ala di atas langit Benarkah ucapan manusia kita serahkan sama yang di atas? Benar ya Kita serahkan kepada yang di, di atas Maksudnya kepada Tuhan Pernah saya dengar ada ayat yang berbunyi, "Kullu syai'un halikun ila wajhah." Seluruh akan musnah kecuali wajah Allah. Bolehkah kita takwil bahwasanya wajah Allah itu mencakup seluruh zatnya? Kita bilang itu bukan takwil karena memang wajah itu adalah terungkapan dari apa? Seluruh apa? Seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya Allah punya wajah. Karena kalau Allah tidak punya wajah, maka wajah tersebut tidak bisa dijadikan perwakilan daripada zat. Paham? Seperti saya katakan, saya tidak ingin lihat batang hidungnya. Maksudnya, saya tidak ingin lihat badannya seluruhnya. Dan kita tidak menggunakan kinayah seperti tersebut, kecuali memang orang tersebut punya batang hidung. Maka waktu kita mengatakan, seluruh binasa, kecuali wajah Allah, maksudnya zat Allah. Kenapa? Karena memang Allah punya wajah, dan wajah Allah dijadikan perwakilan dari seluruh zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memahami Allah tidak serupa dengan makhluknya? Sedangkan ada ayat-ayat yang menyebutkan tangan Allah. Ya antum jangan bayangkan ya. Kenapa antum bayangkan Allah seperti ente? Ente lihat makhluk saja berbagai macam. Antum bisa bayangkan kalau saya bilang contoh antum nggak pernah lihat nyamuk, antum nggak pernah lihat gajah. Terus saya bilang kaki nyamuk, kaki gajah. Ente mau bayangkan? Padahal sangat jauh berbeda antara kaki nyamuk dengan kaki apa? Gajah, apalagi dengan kaki meja. Nggak ada hubungannya. Ya enggak ada hubungannya. Oleh karena antum jangan bayangkan Allah seperti apa, pasti keliru. Makanya kalau sudah mulai ter, terbentik ter, terbentik dalam hati kita bayangan-bayangan tersebut, maka kita berlindung kepada Allah. Itu dari apa? Syaitan. Jangan dibayangkan. Ya. Ustadz bagaimana caranya agar kita tidak membayangkan Allah sama seperti makhluk? <laughs> ya jangan dibayangkan. <laughs> kalau ada bayang kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi ya Rasulullah SAW dia tidak pernah lihat Allah. Kata Rasulullah SAW, Ta'allamu annakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali sampai kalian apa? Mati. Kenapa? Karena kita dalam kondisi tidak mampu. Kita jangankan lihat cahaya Allah, lihat matahari antum nggak mampu. Antum nggak mata matahari siang hari bolong. Kuat bisa melihat? Nggak kuat. Antum memiliki banyak keterbatasan. Kita nggak mampu lihat jin, kita nggak mampu melihat malaikat. Tetapi nanti kalau antum sudah meninggal, Allah modifikasi jasad antum. Antum memiliki kemampuan. Makanya orang-orang yang disiksa dalam neraka jahanam bisa lihat malaikat. Ya. Kemudian mereka disiksa nggak mati-mati. Kenapa? Jasad mereka sudah dimodifikasi. Demikian juga orang-orang beriman, mereka akan bisa melihat wajah Allah di surga karena mereka telah diberi kekuatan Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bayangkan bagaimananya Allah yang jelas kita tahu Allah memiliki zat tapi zat Allah tidak sama dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Kata Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana Allah punya pendengaran, sebagaimana Allah punya penglihatan. Kita pun punya pendengaran, kita punya penglihatan, tapi pendengaran kita penuh keterbatasan. Pendengaran Allah tanpa batas, penglihatan Allah tanpa tanpa batas. Maka demikian juga zat kita ini penuh keterbatasan. Adapun zat Allah kita tidak tahu seperti apa. Yang penting dia adalah zat yang maha tinggi dan maha mulia. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, waktu sudah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas akidah alusunawal wal Jamaah dan mematikan kita di atas akidah alusunawal wal Jamaah dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak dan mendapatkan kenikmatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.